Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'd Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Pada pertemuan pertama kita telah membahas, mempelajari bersama tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf dengan kita mempelajari dan memahami bab makharijul huruf maka diharapkan kita bisa melafalkan huruf dari tempat-tempat yang semestinya. Nah, <clears throat> dan e, eh, melafalkan huruf dari tempat asalnya dari makhrajnya itu adalah salah satu dari uh, e, hukuk ya, dari hak-hak huruf ya, yang harus kita tunaikan ya. sebagaimana tadi kita sebutkan di antara makna tartil ya, makna tartil dalam ayat Allah Azza wa Jalla warattilil qur'ana tartila yakni sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala wardah makna tartil adalah tajwidul huruf ya wa ma'rifatu al-wuquf melafatkan dengan sebaik-baiknya ya huruf dan juga menghentikan bacaan pada tempat-tempat yang munasib yang sesuai ya maka berarti telah kita pelajari bagian dari tartil yaitu apa? Makharijul huruf, ya. Tempat-tempat keluarnya huruf, ya. Naam. Akan tetapi untuk bisa menunaikan huruf hak-haknya ya, di samping kita mempelajari makharij ya, tempat-tempat keluarnya maka harus kita sempurnakan dengan mempelajari bagian lain dari hak huruf yang dinamakan dengan sifat ya. Yang dinamakan dengan sifatul huruf. Ya. Jadi ringkasnya hak-hak huruf atau huk, hukuk al-huruf adalah kita melafatkan huruf demi huruf dari makhrajnya dengan ya menerapkan sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing huruf. Taib. Maka pada kesempatan uh, pertemuan yang kedua kita akan mempelajari ya bab ini, bab sifat al-huruf. Sifat huruf adalah kaifiyah, ya, kaifiyah, tata cara kita melafatkan huruf. Ya. Dengan sifat-sifat tersebut, maka suatu huruf terbedakan dari huruf yang lain. Ya. Sebagaimana makharijul huruf juga merupakan sesuatu yang membedakan huruf dengan yang lain ya. misalkan ba terbedakan dengan huruf ba dengan huruf fa ya. ba terbedakan dari huruf fa dengan apa perbedaan makhrajnya ya. huruf ta terbedakan dari huruf fa dengan apa makhrajnya maka demikian pula di antara fungsi sifat membedakan eh, huruf dengan yang lain membedakan suatu huruf dari huruf yang lain. Nah, fungsi mengenal sifat ya tadi membedakan dua huruf yang sama makrotnya. Misalnya fa, zal dan vo. Ya. Fa, zal dan vo. Coba antum baca fa. Fa. Dha. vo, vo huruf fa, zal dan dha semuanya berasal dari makhraj yang sama. Lalu bagaimana terbedakan huruf tha dari zal atau zal dari dha? Maka hal itu ya, dengan ya, membedakan sifat masing-masing. Ya. Atau terbedakan huruf-huruf tadi dengan perbedaan sifat-sifatnya. Ya. Fa misalkan huruf fa memiliki sifat mengalirkan nafas ya fa zal dan wa tidak mengalirkan nafas zal terbedakan dengan wa dari perbedaan sifat ya tipis dan tebal za dibaca dengan tipis za wa dibaca dengan tebal ya. ini diantara fungsi sifat huruf diantara fungsi mengenal dan menerapkan sifat huruf yang kedua, tahsin, memperbagus pengucapan tiap-tiap huruf. Ya. Nah, kita mempelajari ilmu tentunya ya bertahap. Sebagaimana kita mengenal karakter huruf atau sifat huruf juga ya bertahap. Ya, semakin kita mengerti hak-hak huruf ya, satu demi satu kita Eh, ketahui hak-haknya suatu huruf maka semakin sempurna ya kita mengetahuinya dan menerapkannya semakin bagus pula semakin mujawwad pula ya pengucapan huruf tersebut ya misalnya huruf ba kita pada awalnya mengenal ba adalah huruf yang keluar dari syafatain dua bibir ba ya. baru sebatas itu kita belum beranjak dari uh, sekedar memperhatikan tempat keluarnya ya, sehingga terkadang kita membaca ba ya, kadang dengan memberikan sifatnya kadang juga belum menunaikan sifatnya ya. kemudian setelah itu kita tahu huruf ba ya, memiliki sifat jahar Ya, nanti akan kita belajar apa makna jahar. Riba ya. Di antara sifat yang dimiliki adalah sifat jahar. Tidak mengalirkan nafas. Ya. Nah, satu, kita tahu sifat jahar pada ba. Maka setelah kita tahu sifat tersebut ada pada ba, kita berusaha untuk tidak mengalirkan nafas saat kita mengucapkan ba. Ba ba. Kemudian huruf ba diantaranya juga punya sifat istifal, ya. Punya sifat tipis. Maka kita berusaha untuk tidak menebalkan ba. Ya. Mungkin pada awalnya sebelum kita tahu ba itu punya sifat tipis, terkadang ya kita mengucapkan ba tebal, tipis ya. Karena kita belum tahu. Maka ketika kita tahu bahwasanya hak dari huruf ba adalah dibaca tipis, maka kita kemudian akan semakin melafatkan ba dengan lebih baik dan seterusnya. Huruf ba punya sifat qalqalah. Ketika sukun ya, huruf ba suaranya memantul misalkan ya. Ketika kita belum tahu sifat tersebut, ya, terkadang kita memberikan sifat qalqalah, terkadang tidak. Maka dengan kita mengenali ya sifat-sifat huruf, maka akan semakin bagus pengucapan huruf ya, sesuai dengan hak-hak yang memang harus kita tunaikan. Ya, dan kita nata'abbad kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita niatkan ya dalam kita memper atau menyempurnakan ya, pelafatan kalimat-kalimat Quran ya. Ya, kita niatkan hal itu sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah membedakan huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Ya. Jadi eh, dengan kita mengetahui sifat-sifat huruf atau dengan kita mengetahui suatu huruf itu punya sifat demikian dan demikian maka diantara antara faedahnya kita mengetahui suatu huruf itu dikategorikan sebagai huruf lemah atau sebaliknya sebagai huruf kuat. Ya. Suara sampai belakang tidak? Suara sampai belakang? Sampai ya. Jadi sifat itu ada yang tebal, ada yang kuat, ada yang lemah. Ya. Sifat ada yang kuat, ada yang lemah. Misalnya saja, ya. Kita ambil satu contoh sifat jahar dan sifat uh, sifat isti'la dan sifat istifal misalkan. Ada huruf yang bersifat isti'la, misalkan huruf sod, so, ya. Coba tuh baca huruf sod, so. Ya, so. Ya, huruf sod ini punya sifat isti'la, ya. Baik, sebaliknya huruf sin memiliki sifat istifal, sa. Nah, jadi isti'la yang ada pada sod, so, Kemudian istifal yang ada pada sin ya, sa. Nah. Baik, uh, sifat isti'la pada suat itu adalah sifat kuat, dianggap sebagai sifat kuat. Dan sifat istifal pada huruf sin adalah sifat lemah. Ya. Dan sifat-sifat yang lainnya juga nanti akan dikategorikan sebagai sifat kuat dan lemah. Nah, sifat misalkan saja, sifat Eh, kolkolah itu sifat kuat atau lemah? Kuat. Sifat Jaher kuat atau lemah? Kuat. Sifat hames ya, itu sifat lemah. Baik. Dengan kita mengetahui huruf-huruf tertentu memiliki sifat-sifat demikian dan demikian, maka nanti di antara faedahnya kita akan mengetahui huruf ini adalah huruf kuat atau lemah tergantung dengan tergantung dari apa? sifat-sifat yang dimiliki. Jumlah sifat kuat yang terkumpul pada huruf tersebut lebih banyak atau sifat-sifat kuat itu lebih sedikit dibandingkan sifat lemahnya. Ya. Misalkan huruf ini punya lima sifat, ya. yang tiga adalah sifat kuat, yang dua sifat lemah. Berarti huruf ini bisa kita golongkan sebagai huruf kuat. Sifat lemah misalkan ada empat terkumpul pada suatu huruf, yang satu sifat kuat. Empat sifat lemah, satu sifat kuat. Berarti tergolong huruf apa? Huruf lemah. Nah, itu diantara faedah kita mengenali sifat-sifat huruf. Sehingga kita bisa menggolongkan sifat ini atau huruf ini huruf kuat atau lemah. Ya. Dan pengetahuan kita akan tebal, ya, akan kuat dan lemahnya huruf itu nanti akan bermanfaat di dalam bab idgham ya, dalam bab idgham ya. Apa itu idgham? Ya, tapi insyaallah nanti kita akan jelaskan eh, pada tempatnya. Sifat ya di samping tadi digolongkan dari sisi kuat lemahnya itu menjadi sifat lemah dan kuat, maka ada pula pembagian sifat dari sisi yang lain, dari tinjauan yang lain. Yaitu seperti yang antum bisa lihat pada halaman 12, sifat terbagi menjadi lazimah dan aridhah. Lazimah dan apa? Aridhah. Sifat lazimah bagaimana kita e, mengetahui makna lazimah? Lazimah itu apa artinya? Menepati atau menetapi sesuatu. Menetapi sesuatu. Tetap pada sesuatu. Itu namanya lazimah. Ya. Suatu sifat yang terus menyertai suatu huruf maka dinamakan sifat lazimah. Baik huruf itu dalam keadaan ya berharokat, dalam keadaan dia sukun ya. Maka senantiasa huruf e, atau sifat tersebut menyertainya. Maka sifat yang demikian dinamakan sifat lazimah. Ya. Misalkan sifat isti'la ya. Tadi yang kita sebutkan sifat isti'la pada shad ya. Shad itu selalu punya sifat isti'la ya baik dalam keadaan dia di fathah so dalam keadaan di sukun os, dalam keadaan di tomah su dalam keadaan di kasrah si ya maka sifat lazimah atau sifat apa isti'la tadi karena selalu bermula zamah dengan sod dikatakan sifat apa lazimah lawan dari lazimah adalah sifat aridoh. sifat aridoh adalah sifat yang tidak lazimah ya terkadang itu Terkadang ada pada huruf tersebut, terkadang tidak ada. Contohnya adalah sifat apa? Sifat tafkhim atau tarqiq ya. Sifat tafkhim dan tarqiq atau sifat-sifat yang kita kenal dengan ahkam seperti idgham ya. Tayyib atau ikhfa itu termasuk sifat aridhah. Taib sebagai gambaran misalkan huruf nun. Ya, coba antum Lafatkan eh, lafadzkan huruf nun sukun. An. An. Baik. Di antara sifat lazimah pada nun adalah sifat gunnah. Anna. Ini nun dalam keadaan bertasydid Anna. Anna. Dalam keadaan sukun juga demikian. Ya, misalkan uh, an'amtu, misalkan an'amtu an ada gunahnya tidak ada dalam keadaan e, sukun ada gunahnya dalam keadaan disamarkan misalnya anta ada gunahnya tidak ada dalam keadaan berharokat na ada gunahnya tidak ada gunahnya walaupun sangat sangat apa sangat singkat nah ya nah nah gunah tadi menurut antum termasuk sifat apa? Lazimah atau tidak? Ayo, iya, karena apa? Selalu menyertai huruf nun. Ya. Tapi eh, nun, ya, kita yang pernah mempelajari tajwid, ya, eh, pernah mendengar tentunya sifat atau hukum idhar pada nun. Ya. Misalkan tadi pada contoh kalimat an'amtu, ya, nunnya dibaca dengan idhar. Ya Coba antum baca. An'amtu. Ya, nunnya dibaca dengan jelas, yadhhar namanya. An baca dengan jelas. Ya, tapi tidak selamanya dibaca jelas. Kalau yang setelahnya adalah huruf ta, misalkan antum. Ya, apakah masih ada sifat idhar? Hukum idhar sudah tidaklah berlaku lagi. Berganti dengan ikhfa. Bila setelah nun adalah ya misalkan Misalkan an ya Ibrahim misalkan. Ay ya Ibrahim. Coba. Ay ya Ibrahim. Masih ada tidak izharnya? Tidak lagi ada. Ikhfa'nya juga tidak lagi ada. Yang ada sekarang apa? Idgham. Ya. Bila setelah nun adalah huruf ba, ya. Maka tidak lagi ada idhar, ikhfa'nya juga sudah berubah lagi tidak bukan bukan pula apa idgham tapi namanya qalb atau iqlab ya. Nah, yang seperti ini ya izhar, ikhfa, idgham, ikhfa, uh, iqlab, ya qalb itu namanya ya ahkam ya. Dan sebenarnya ya pada asalnya itulah yang ya dimaksudkan dengan sifat aridhah ya, sifat yang tidak selalu menyertai huruf ya. nun contohnya tadi ya, terkadang ada sifat idhar, terkadang yang muncul ikhfa dan seterusnya jadi sifat uh, eh, aridah yang lebih kita kenal dengan ahkam ya seperti itu contohnya ya idhar, ikhfa idgham iqlab dan seterusnya nah Baik, sekarang kita masuk pada perincian dari sifat-sifat lazimah bentuk sifat Allah kita akan pelajari nanti pada babnya. Ya, kita akan masuk pada sifat-sifat lazimah. Yang pertama sifat yang berpasangan ya. sifat itu ada dua ya, sifat lazimah sekarang dibagi menjadi dua ya ini dari sisi pandang yang lain lagi ya, sifat itu ada dua sifat lahadid dan sifatun la dalaha. ya sifat lahadiddun sifat yang punya apa lawan sifat yang punya lawan dan yang satu lagi sifat la diddalaha, sifat yang tidak memiliki lawan. Baik. Sekarang kita ingin membahas yang pertama sifat did, sifat yang punya lawan atau yang dikatakan sifat yang berpasangan. Sifat yang berpasangan ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima pasang. Ya, al-jahru wal-hamsu, asyiddatu wal rokhawatu, wal-bainiyah. Yang ketiga, al isti'ala wal-istifal. Yang keempat, al-idbaqu wal-infitah. Yang kelima, idlak wal-ismat. Ya, idlak dan ismat. Taib. Nah, tutup ya. Baik, kita baca buku Al-Hamsu wal Jahru. Ham secara bahasa berarti khofa. Apa khofa? Suara yang lirih. Ya. Khofa artinya suaranya lirih, ya tidak uh, lantang gitu. Itu makna ham secara bahasa. Secara istilah apa? Secara istilah adalah suara yang lirih sebagai akibat dari terbukanya dua pita suara. Ya, kita tahu rongga tenggorokan kita ya, pada bagian pangkalnya ada pita suara toib bisa membuka bisa menutup ya huruf-huruf hams adalah huruf yang terbaca dengan ya tetap terbuka pada bagian pita suara ya, karena pita suara itu terbuka suaranya lirih ya tidak lantang nafas pun banyak mengalir ya relatif banyak mengalir Nah, itulah makna hams, makna hams. Baik. Huruf hams ada 10 ya. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Ya, huruf hams ada berapa? 10. Fahathahu syakhsun sakat. Ya. fa ya kemudian apa ha kemudian fa ya kemudian ha shin ya kha sad dan sin kaf wa ta baik Jadi dalam e, layar disebutkan ada dua ya golongan huruf dilihat dari e, mengalir atau tidaknya nafas. Ya, yang sebelah kanan dinamakan apa? Huruf mahmusah. Huruf yang punya sifat hams ada berapa? 10. Sakata fahathahu syakhsun atau fahathahu syakhsun sakata. Ya. Coba antum sebutkan atau antum uraikan huruf-huruf e, fahathahu syakhsun sakat ya. Terserah dari mana antum mulai, sakata atau dari fahastahu, fadhal. Taib yang dari eh, pada layar disebutkan sin dulu, ya. Apa apa saja sinnya? Eh, huruf-huruf ham mahmusah sin. Ya. Kemudian apa? Kaf. Lalu ta. Ha. Ha. Fa. Ha. Shin. ho, Sad. Ya. Taib. sekarang antum sukun huruf-huruf ini. As. Ya. Lalu loncat ke huruf fa. as Ya. Ah. Kemudian as Ah. Ash. eh As. Ya, kita mendapati nafas mengalir. Ya. Kenapa mengalir? Karena pita suaranya terbuka. Pita suara terbuka. Ya. Taib. Demikian pula pada huruf kaf dan ta, ya. Huruf kaf dan ta sebenarnya ketika disukun maka akan akan menutup apanya? Akan menutup apanya? Kita suaranya, ya. Sehingga ketika sukun pada awalnya apa? Nafas tidak mengalir. Coba atau sukun. Ak. Ya, ketika disukun dan tidak apa? diteruskan ya, maka suara terhenti, nafas juga juga tertahan. Ak Ya. Namun huruf kaf ya e, cara pengucapannya adalah dengan mengalirkan nafas setelah ada e, suara yang berhenti tadi. Ak. Nah. Ulangi. Ak. Ayo, ketika sukun demikian. Maka hamus tadi ya, ada pada huruf kaf sehingga dia dimasukkan dalam kategori huruf-huruf mahmusa Demikian pula huruf ta. Ketika disukun suaranya akan terhenti Ya, bersamaan pula dengan nafas yang terhenti. At. Ya. Namun nafas setelah itu keluar. At. At. Nah, ya. Dalam keadaan harokat gimana? Ya nampak ada hamas menyertai ya huruf kaf dan ta. Ka. Ka. Ta. Nah, demikianlah al-Arab, ya bangsa Arab yang apa yang fusha melafatkan huruf kaf dan ta. Ya, jadi ada nafas yang mengalir bersamanya. Ka, ta. Demikian. Nah, lawan dari sifat mahmusah apa? Majhurah. Sifat dari hamas lawannya adalah apa? Jahar, ya, sifat jahar. Huruf-hurufnya dikatakan majhurah. Kalau mahmusah ada berapa? Asyarah, 10 huruf, maka yang tersisa yaitu berapa? 19 adalah baqil huruf ya, bersifat majhurah. Baik. Nah, ini apa? Mahmusa ada 10, lawannya apa? Majhurah. Ini gambaran apa? E, pita suara ketika terucap huruf hamas ya, terbuka pita suaranya, ya. Ini terbuka pita suaranya sehingga nafas mengalir. Ya. Taib. Ini contoh huruf jar, huruf lam. Ya huruf lam ketika diucapkan apa? Bentuk pita suara seperti ini sehingga nafasnya tidak keluar. Atau mu'zam ya sebagian besar dari suara ya, dari nafas yang tertahan. Ya, coba contoh huruf jahar al al ya terasa di sini ada yang bergerak menutup al ya. sekarang uh, bandingkan dengan ha kan ah al ya maka di sini terasa ketika terucap huruf jar ya, menutup ya. sehingga mu'zam nafas bagian besar nafas tertahan nah ini perbandingan muqaranah antara huruf jar dan huruf apa Hamz. ya. ini kondisi apa kita suara pada huruf majhurah pada huruf mahmusah Baik, Yang berikutnya adalah sifat syiddah. Warrokhawah wal bayniyah. Ya. Asyiddah warrokhawah wal bayniyah. <clears throat> Syiddah secara bahasa artinya kuwah, syadid, rajulun syadid, rajulun qawi. Ya. Jadi syadid, ya, qawi. Syiddah maknanya kuat. Ya, itu secara lughah, secara bahasa. Makna syiddah secara istilah atau dalam istilah tajwid adalah terhentinya ter, ter, tercekatnya aliran suara ya saat pengucapan huruf tertentu ya yaitu huruf ajid qatin bakat akibat dari apa tekanan yang sempurna ya tekanan yang sempurna pada makhraj sehingga menyebabkan terkuncinya ya makhraj atau yakni buntunya jalan suara ya, terkunci rapatnya makhraj ya. Itulah makna syiddah, huruf-hurufnya ada delapan. Ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Baik. Coba antum sukun huruf-huruf ini. Ba, ba, ya. Kemudian jim, aj, aj. Kemudian huruf dal, ad, qaf, Disukun apa? Aku. Ya. Tentunya dari tempat yang sudah kita pelajari. Dari mana huruf qaf tadi berasal? Pangkal lidah, pangkal lisan, ma'a ma'al hanak al-lahmi. Qa. Ya. Aku. To coba huruf to atau sukun. Aku. Aku. Baik. Ba. Disukun. Ab kemudian kaf ak kemudian ta ad ya ad ajid ajid qatin bakat huruf-huruf apa syiddah adalah ajid qatin bakat ya Lawan dari syiddah adalah rohawah Kalau syiddah tadi tertahannya suara, rohawah mengalirnya secara sempurna suara ya Taib secara bahasa artinya lemah atau lunak ya secara istilah hanya mengeluarnya mengalirnya suara saat melewati makhraj ya Taib itu lawan dari syiddah yaitu rokhawah ya. Taib kalau jumlah huruf Arabiah berapa 9 29 ya. sementara huruf syiddah ada Delapan. Ya, berarti tersisa berapa huruf? 21 huruf ya. Maka 21 huruf tadi ya adalah huruf-huruf yang tidak tertahan atau bukan huruf syiddah ya. Ada berapa? 21 ya. Huruf yang tidak punya sifat syiddah tadi ternyata ada dua golongan. Yang pertama betul-betul ya menjadi lawan dari syiddah yaitu sifat apa? Rokhawah. Jumlahnya 16 huruf. Ya. Jadi huruf rokhawah adalah huruf yang betul-betul apa? Mengalir suaranya secara sempurna. Seperti huruf fa, ya, huruf ha, kha, zai, sin, dan seterusnya. Baik. Coba antum sukun. f f Kemudian ha. Ah. Ah. Az az as ash as al al al, af ah eh, aw, ai a Baik. Ini huruf apa? Rokhawah. Suaranya tertahan atau mengalir? Baik. Kalau syiddah tertahan, ya. Taib. Kenapa huruf syidda itu tertahan suaranya? Karena apa? Betul-betul rapat. Tekanan pada makhraj betul-betul sempurna. Ya. Misalkan dal. Ya. Ujung lidah dari arah punggung betul-betul menempel dan menekan dengan sempurna pangkal gigi seri. Ad. Ad. Suaranya tidak bisa dilanjutkan. Ad. Ya. Adapun huruf eh, zal dal misalkan. Ya huruf dal, ya, walaupun ya menempel pada ujung lidah el, namun i'timatnya tidak sempurna tekanannya tidak sempurna sehingga nafasnya eh, apa sehingga suaranya mengalir el, ya, seperti itu nah kemudian ada beberapa huruf yang digolongkan sebagai huruf ya, tengah-tengah syiddah e, juga tidak sempurna rokhawah juga tidak sempurna. Ya. Tidak tertahan dengan sempurna, tidak pula mengalir dengan sempurna. Ya. Baik. Huruf-huruf tersebut dinamakan huruf bainiyah. Ya, huruf apa? Bainiyah. Nah, huruf bainiyah ada lima. Ya, huruf lam, nun, ain, mim, warra. Ya. Lam, nun, ain, mim, warra. Ya. Baik. Ilustrasi bisa dilihat pada halaman 13 dan 14 ya. Huruf-huruf syidda kemudian huruf rokhawa dan juga huruf bainiyah ya. Ya, ini contoh huruf syiddah. Matalan al-jim. Ya. Saat kita mensukun jim, aj, ya, maka suaranya apa? tertahan ya. Jadi makna syiddah apa? Inhibas jaroyan as-saut. Inhibas jaroyan as-saut, tertahannya aliran suara. Indan nutqi bil harfis syadid, ketika mengucapkan huruf syiddah. Ya, misalkan jim. Baik. Natijata ghalqil makhraj. Sebagai akibat dari tertutupnya jalan atau tertutup tertutupnya apa? makhraj. Baik. Nah, ini ini ketika kita mengucapkan jim Ej sampai pada makhraj jim suaranya tidak bisa lewat. Nah, itulah makna syiddah. Ya. Bila tidak kita kol-kolahkan maka betul-betul kita akan merasakan suara tidak mengalir. Ej ya, tidak mengalir suaranya. Baik. Nah, huruf jim. Nah, huruf asyadidah, huruf syiddah kalau kita golongkan itu ada ya, ada berapa? Ada dua. Ada huruf syiddah yang majhurah, ada huruf syiddah yang mahmusah. Ini kaitannya syiddah dan jahar. Taib. Jadi pembahasan jahar dan apa lawan jahar tadi? Hams lawan atau pembahasan sifat jahar dan hamas adalah sebelum pembahasan sifat jahar dan eh, apa namanya rokhawah. Ya. Jadi tadi kita apa pembahasan apa tentang jahar dan hamas itu telah kita lewati ya. sebelum pembahasan tentang syiddah dan rokhawah. Ya. Kalau tadi kita sebutkan bahwasanya eh, sifat jahar maknanya tertahannya apa? nafas. Ya. Adapun sifat syiddah tertahannya suara. Ya. Taib. Huruf-huruf jahr sebagian besarnya adalah huruf-huruf syiddah. Ya, coba anda melihat al hurufus syadidah. Huruf syiddah adalah ajidu qatin bakat. Ya. Ajidu qatin bakat. Anak ulang lagi huruf syiddah ya. Antum lihat sebagian besarnya adalah huruf jahar. Huruf-huruf yang tertahan suaranya, sekaligus dia tertahan pula apa? Nafasnya, ya. Huruf yang tertahan suaranya, maka dia juga sekaligus tertahan nafasnya. Yaitu mu'zam, ya, hukum apa ghalib pada umumnya demikian. Maka di sini kita sebutkan ada huruf huruf syadidah yang majhurah. Huruf syiddah yang tertahan nafasnya. Apa saja? Udbu jaddin ma'al hamzah. Huruf qaf, ta, ba, jim, dal. Ditambah lagi hamzah. Ya. Ini huruf apa? Syadidah majhurah. Huruf yang tertahan. Apa? Suaranya sekaligus tertahan nafasnya. Coba antum baca. Aku. Nah, sambil dirasakan nafas dan suara. Bisa dibedakan ya? Apa itu suara? Itu apa itu nafas? Nah, sekarang kita ingin um, melihat ya huruf-huruf ini. Syadidah majhurah. Pertama qaf, aqo Tertahan apanya? Suara dan nafas. Huruf to, al Tertahan suara dan nafasnya. huruf ba tertahan suara dan nafasnya ab jim aj ad ba sekarang eh hamzah ba ya tertahan suara dan nafasnya ada pula huruf-huruf syadidah tertahan suaranya namun ada nafas yang mengalir walaupun aliran nafasnya tidak bersamaan itu huruf apa kaf dan ta Coba antum baca. Ad. Ad. Jadi setelah muncul sidda ketahanan atau tertahannya nafas e, suara, maka berikutnya ada aliran nafas. Tertahan suara, berikutnya mengalir nafasnya. Ya, itulah huruf kaf dan ta. Ad. Sekarang huruf ta. Ad. Ya, huruf ta. Oke. Okay. Baik. Jadi bisa kita uh, simpulkan huruf-huruf ya syadidah semuanya majhurah. Semua huruf syiddah adalah juga huruf jahar ya. Taib. Kecuali kaf dan ta. Huruf hamz ya, huruf hamz huruf yang nafasnya mengalir itu juga melazimkan apa? Mengalir apanya? Suaranya. Huruf yang mengalir nafasnya, mengalir pula suaranya. Contohnya, as nafasnya mengalir, suaranya juga mengalir. Baik. Apalagi sa as ya. nafasnya mengalir, suaranya juga mengalir. Ya, kecuali huruf kaf dan ta nafasnya mengalir, suaranya tertahan. Nafasnya mengalir, suaranya tertahan. Ya. Mengalir nafasnya misalkan ga, da, ya. Namun ketika disukun aliran itu setelah syiddah ad ad itulah syiddah dan juga lawannya rohawah Nah ini gambaran huruf rohawah Yaitu tidak ada tekanan yang sempurna pada makhraj Sehingga suaranya bebas mengalir ya. Contohnya shin Ash Ash ya. Sekarang anak tanya ya, Coba antum sebutkan huruf ini termasuk jahar atau ya, termasuk syiddah atau rokhawah. Ya. Jadi pertanyaan ini berkisar pada sifat apa syiddah dan rokhawah. Apakah huruf yang akan anda sebutkan ini termasuk syiddah atau rokhawah? Ya, coba huruf dal. l, sifat apa? Syiddah. Apa rokhawah? <laughs> ya. Suaranya mengalir atau tertahan? Az. Rokhawah. Ya. Huruf wain. Au. Rokhawah. Baik. Huruf alif ba misalkan. Huruf alif rokhawah atau syiddah? Nah, kalau ditanya alif, maka maksudnya alif huruf mad. Ba mengalir. Nah, adapun hamzah, nah kalau yang ditanyakan hamzah maka termasuk huruf syiddah. Ba atau bi atau bu. Nah, ini huruf hamzah. Baik. Tadi kita sebutkan ada sifat apa? bainiyah, sifat bainiyah. Bainiyah berasal dari kata baina yaitu antara antara syiddah dan antara rakhawah. Kalau syiddah maknanya tertahan, suaranya sempurna. Kalau rakhawah itu mengalir dengan bebas, maka bainiyah hiya al-jaroyan. Aliran yang sifatnya juz'i. Sifatnya hanya sebagian, tidak seutuhnya, tidak mengalir seutuhnya. Pada suara ya, tidak mengalirnya secara utuh ya. Suara pada makhraj huruf ya. Huruf apa? Huruf baini. Huruf baini. Ya. babi adami kamali ghalqihi. Apa penyebabnya? tidak lain adalah adamu kamal ghalqihi, tidak adanya kesempurnaan dalam ya penguncian jalan makhraj, ya. tidak sempurnanya penguncian jalan makhraj. Itulah sifat bainiyah. Nah, sifat bainiyah ada pada lima huruf. Yang pertama lam. Yang kedua ro. Yang ketiga nun. Yang keempat mim. Yang terakhir ain. Kita ulangi. Huruf bainnya ada lima. Yang pertama apa? Lam. Yang kedua ro. Yang ketiga nun wal mim. Yang kelima ain. Baik. Baik, kita sekarang ingin memahami dari sisi mana huruf-huruf tersebut dikatakan sebagai huruf bainiyah ya. Al-bainiyatu fi harfil lam. Sifat bainiyah pada huruf lam. Al-jaroyan al-juz'i ya. Mengalirnya secara tidak utuh ya pada suara lam ketika mengusapkan huruf lam itu sebagai akibat dari i'tirad ya yaitu adanya halangan pada tarful lisan pada uh, ujung lidah ya. adanya sesuatu yang menghalangi keluarnya suara secara utuh ya pada ujung lidah. Ya. Baik. Ini adalah uh, bentuk atau arah ya dari suara pada saat lam kita ucapkan ya. Ini uh, penampilan dari arah depan ini penampilan dari arah samping. Coba antum baca lam sukun al al ya. Jadi suara itu yang awalnya di tengah kemudian apa? terpecah. Terpecah ke samping kanan dan kiri. Kenapa terpecah? Karena depannya ada kebuntuan ya. Jadi torfulisan ujung lidah menempel ke gusi menghalangi jalannya suara. Akhirnya suara tadi terpecah sebagian ke kiri, sebagian ke kanan. Nah, yang seperti ini dikatakan apa? Tidak sempurna alirannya. Ya. Tidak sempurna aliran suaranya. Nah, ini bainiyah pada huruf lam. Ya. Kemudian bainiyah pada huruf ro. Ya. Baik, huruf ro ya Tadi pernah atau enam sudah kita sampaikan pula huruf ro ya diucapkan dengan apa? Dengan membuka bagian ujung ya. Bagian ujung ada fajwah. Ada fajwah atau fathah ya. Cekungan yang terbuka yang nanti akan menjadi e, celah untuk mengalirkan suara dari dalam ya. Coba antum baca huruf ro. Or. Or. Ya. Jadi ya, itulah bainiyah pada huruf ra al-jarayan al-juz'i li shaut 'inda nutqi ra sababi i'tirad aghlabi taraf lisan li khurujihi. Ya, kalau tadi saat kita mengucapkan huruf lam ya, ujung lidahnya menutup jalan suara sehingga suara mengalir ke mana? Samping kanan dan kiri. Ya. Adapun huruf ro maka bagian tengahnya apa? terbuka. Namun sebagian dari ujung lidah masih menempel pada gusi. Ya. Sehingga apa? E, suara hanya mengalir pada sebagian yang terbuka tadi. Jadi tidak samping kanan kiri, justru dia memusat, ya, mengerucut suaranya menyempit ya ke bagian fajwah atau e, bagian yang terbuka pada ujung lidah. Baik. Baik, mungkin bisa lebih jelas. Huruf lam seperti ini, alah alah arah apa? Arah suaranya. Ya. Ketika bagian ini menempel pada gusi, maka suaranya terpecah ke kiri dan ke kanan. Ya. Baik. Ini huruf lam. Huruf ro ya. Suaranya apa? Memusat. Ya. Karena bagian ini apa? Terbuka. Bagian yang e, eh, berasir hijau ini menempel pada bagian gusi, ya, tertutup jalannya di sini. Namun bagian tengahnya ada celah, ada fajwah. Maka suaranya tadi melewati sini. Ya. Nah, itu aliran sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Sehingga dikatakan apa? Bainiyah. Ya. Huruf lam dan ra punya sifat bainiyah. Ya. Karena suaranya tidak mengalir secara utuh, ya. tapi terpecah atau mengusap. Allah. Baik. Kemudian Kita lanjutkan dengan sifat yang berikutnya. Atau sebelumnya ya, pembahasan yang berikutnya tentang bainiyah pada huruf mim dan nun. Pada huruf mim dan nun. Nah. Al-bainiyatu fi harfi fi harfai an-nun wal mim. Ya. Suara huruf nun dan mim terbagi, ya sebagian pada lidah. Ya, sekarang huruf. Ini huruf apa? Nun, ini huruf mim. Suara huruf mim terbagi menjadi dua. Sebagian pada bibir, sebagian pada hidung Huruf nun juga terbagi suaranya. Alirannya tidak sempurna pada satu tempat, namun terbagi sebagian pada lidah, sebagian lagi melewati khayshu merongga hidung. Ya. Nah itulah bainiyah aliran yang tidak sempurna pada nun dan mim ya. Baik. Yang terakhir al-bainiyah pada harfi al-ain. Bainiyah pada sifat eh, pada huruf ain. Ya. Huruf ain kita tahu tempatnya tempat keluarnya huruf ain adalah dari bagian tengah tenggorokan yang merupakan tempat ya, letak dari lisanul mizmar, lisanul mizmar. Ya. Jadi dalam mengucapkan huruf ain maka bagian ini apa? akan e, mundur. Taib akan mundur, bergerak ke belakang. Coba atau baca ba' ba' ba' ya. baik Secara alamiah, secara tabi'i ya. E, huruf ain ketika kita baca suaranya tidak langsung hilang. Ya. Tidak bisa langsung hilang. Tidak seperti hamzah. Ba. Begitu apa? Kita ucapkan ba langsung menutup apanya? Pita suaranya. Ba. Adapun ain ya letaknya yang di tengah lidah, yang di tengah tenggorokan apa? Yaitu pada bagian lisanul mizmar ketika kita ucapkan bagian lisanul mizmar ya, bergerak ke belakang ya. Bergerak ke belakang. Kemudian suaranya berhenti secara bertahap ya tidak serta merta langsung berhenti pak ya, tapi mengalir dulu setelah itu kemudian berhenti ba ya ba baik nah itulah ya pada ain jadi huruf yang lima tadi apa saja lam ro nun mi nah, ain punya sifat ini ya punya sifat bainiyah. Baik. Apa pengaruhnya sifat-sifat ini secara nyata? Ya. Adakah perbedaan nyata dalam pengucapan huruf-huruf yang bersifat apa? Rokhawa, bainiyah dan apa? Huruf syiddah, ya. Baik. Naam, jawabannya demikian. Bahwa ada perbedaan, ya. Perbedaan apa? Zaman pengucapan ya antara huruf rokhawah, huruf bainiyah dan huruf syiddah. Ya. Huruf bainiyah zaman pengucapannya lebih lama, ya. lebih panjang. Ya. Yang berikutnya disusul dengan huruf bainiyah. Ya, lebih pendek sedikit. Kemudian zaman pengucapan huruf syiddah, syiddah atau syadid ya sangat singkat. Ya. Ini berlaku ketika huruf-huruf tersebut diapakan disukun. Ya, ketika huruf-huruf tadi disukun. Ya. Coba antum baca huruf sin as. Nah ini kalau diukur dengan apa? E, dengan waktu maka akan panjang. Ya, secara nisbi akan lebih panjang daripada huruf yang bainiyah. Coba as ini contohnya lam, al. As. Al. Kalau huruf hamzah langsung ba. Nah, berhenti. As, coba. Al. Ba. Ayo, ah, iya. langsung berhenti. Nah, inilah apa? efek nyata akibat yang zahir yang bisa kita rasakan ya dari perbedaan sifat apa? syiddah rokhawah dan bainiyah pada huruf-huruf Arabiyah. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. <laughs> Baik, semoga bisa dipahami. Baik. Lanjut apa? Lanjut ya. <laughs> Baik. Sudah berapa sifat yang kita pelajari? Baru dua pasang ya. Dua pasang Apa pertama Hams Pasangannya apa? Jahat Yang kedua Syiddah Pasangannya Takhawah Lalu ada sifat tambahan Tainiyah Ada dua pasang Berarti sudah berapa sifat secara rinci? Ya, Empat plus satu, empat plus satu. ya. Taib. Kalau tadi jumlah Makhraj ada berapa secara rinci? Masih ingat? Makhraj secara rinci ada berapa? 17. Sifat eh, makhraj ada berapa tadi? 17 ya. Secara rinci ada 17. Maka sifat huruf juga secara rinci ya 17 ya. Ini baru 4 tambah 1 ya. Masih ada yang lainnya berarti. Ya, sisanya lebih banyak ini. Sisanya masih lebih banyak. Ya. Taib. Sifat berikutnya, ikhwati fillah azakumullah. Atau sebelumnya coba kita uh, praktek ya. Praktek ala azminatil huruf as-sahihah as-sakinah. Kita mempraktekkan ya uh, mempraktekkan atau menerapkan apa? Ya tadi sifat huruf ya, sifat rokhawah ya pada huruf yang mana dengan sifat ini atau sifat ini melazimkan atau memberikan efek apa panjangnya zaman pengucapan huruf-huruf ketika sukun. Ya, kalau ketika berharokat eh, zaman dari huruf-huruf Arabiah semuanya sama. Baik itu huruf shida, rokhawah, bainiyah, semuanya apa? Sama ketika berharokat. Ya. Ketika berharokat huruf-hurufnya e, zaman huruf-hurufnya sama ya. Misalkan ini kutiba ya kutiba ya. Ini huruf apa? Kutiba syiddah. Ta juga syiddah. Ba huruf syiddah ya. Kutiba. Ya. Ya'idhukumu. Huruf ya, huruf apa? huruf rokhawah ya. Ain tawasud ya. Dha dha huruf apa? Rokhawah. Kaf shiddah. Namun dalam keadaan berharokat sama ya. Zamannya azminahnya sama. Ya'idhukum. coba. Ya'idhukum. Kemudian ini kalimat yang berikutnya mengumpulkan tiga huruf dengan sifat yang berbeda-beda. Sin huruf rokhawah. Lalu hamzah huruf syiddah. Lam huruf bainiyah. Namun zaman dari pengucapan sin, hamzah dan lam saat berharokat mutasawiyah sama. Su'ilat. Baik. Baik. Adapun ketika sukun, ya maka tadi ada perbedaan nisbi, ya perbedaan nisbi, ya ini perbedaan, namun ya mungkin sangat apa sangat tipis, terutama kalau kita bandingkan antara rohawah dan bainiyah. Baik, kita baca surat asy-syarh ya. Bismillahirrahmanirrahim. huruf sin huruf apa rokhawa ya sin ya. lalu huruf ha rokhawa huruf mim bainiyah ketika kita sukun atau kita wakafkan kan jadi sukun ya maka berarti ada zaman bainiyah yang yang kita berlakukan yang masanya ya lebih pendek sedikit dibandingkan huruf rokhawa بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك Ada berapa huruf sukun pada ayat yang pertama ini? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Dengan wakofnya ada lima yang bainiyah mim, alam ya. Yang rokhawah mana? Yang merah itu shin, ha. Huruf dal apa? Shiddah. Kaf juga shiddah. Alam nashrah laka sadrak. Kemudian ayat yang berikutnya. Wa wada'na 'anka wizrak. ووضعنا عنك وزرك huruf ain tawassut bainiyah ya huruf za zai ya fakhawa huruf kaf syiddah wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak Ya. Ada berapa huruf yang disukun? Pertama ya, ini, ini ya sukun. Lalu dha, eh ha ya, huruf ha sukun. Kemudian huruf kaf ya, kaf sukun. Alladzi anqadha dhahrak. Huruf nun juga sukun, namun di sini zamannya lebih panjang ya. Ada pembahasan tersendiri ahkam ya, pembahasan ahkam. ورفعنا لك ذكرك huruf ain bersifat tawasud atau bainiyah warafa'na jadi tidak putus suaranya jangan diputus warafa'na ya mengalir walaupun alirannya tidak sempurna warafa'na coba ya. sukun berikutnya alif ya ini juga sukun lalu kaf ya dan kaf ya ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا Ya, ada huruf lam. Ya, ini huruf apa? ya, Sin, rokhwa. Apalagi alif. Ya, ketika kita wakafkan tanwin berubah menjadi alif. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا طيب. فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب ya yang sukun mana saja alif faida ini huruf rokhawah ya panjang faida kemudian ghain juga huruf rokhawah farauta ya Kemudian huruf ba fansab ya. Terakhir, wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Baik. Coba antum baca ayat pertama. Qau. penjelasan dua sifat atau dua pasang sifat, ya sifat eh, hamas ma'al jahab, syiddah ma'al rakhawah wal eh, bainiyah. Insyaallah yang berikutnya kita lanjutkan. <clears throat> Sudah, cukup dulu ya? ya. Kita lanjutkan insyaallah. Kapan Ustaz? Asal Ba'dal asr. Ya. Baik, kita lanjutkan ba'dal asr kita taala. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه